Dan pada pertemuan sebelumnya termasuk yang telah kita jelaskan di antara manfaat berpuasa sunnah enam hari di bulan Syawal ibaratnya seperti seorang yang kembali ke medan pertempuran setelah dia meninggalkannya seorang yang berpuasa Ramadan lalu kemudian dia menyelesaikan Ramadan yang ditandai dengan Idul Fitr lalu kemudian dia kembali menunaikan ibadah puasa maka dia seperti seorang yang kembali memasuki medan pertempuran berperang melawan hawa nafsu sehingga seorang mukmin tidak menjadikan bulan Ramadan yang dikhususkan untuk beribadah tidak pada bulan-bulan yang lainnya seakan-akan selesainya bulan Ramadan maka hilang pula semangat seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya tidak demikian oleh karena itu berpuasa di bulan Syawal merupakan tanda bagi seorang hamba yang kembali giat untuk melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula termasuk yang telah kita jelaskan bahwa merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan suatu amalan beliau senantiasa merutinkan amalan tersebut. Seperti qiyamul lail. Rasulullah alaihi salatu senantiasa mengerjakan qiyamul lail baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Maka dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal ini juga merupakan tanda al-istimrariyah berkesinambungannya suatu amalan yang diamalkan oleh Rasulullah alaihissalatu Dan kita sempat menyinggung satu permasalahan yang menjadi khilaf perselisihan di kalangan para fukaha apabila seseorang memiliki hutang puasa Ramadan sementara dia berkeinginan untuk berpuasa sunnah enam hari di bulan Syawal manakah yang didahulukan apakah membayar hutang puasa atau berpuasa sunnah. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Dan yang zahir dan itu yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa hendaknya seseorang memulai membayar hutang puasanya terlebih dahulu. Sebab itulah yang zahir dari sabda Rasulullah alaihi salatu yang mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal. Barang siapa yang berpuasa ramadhan, lalu melanjutkannya dengan enam hari di bulan Syawal. Maka yang zahir yang dimaksud barang siapa yang berpuasa ramadhan, yakni menyempurnakan puasa ramadhannya. Sebab tidak dikatakan soma ramadhan kecuali bagi seorang yang telah menyempurnakan puasa ramadhan. Oleh karena itu jika seorang memiliki hutang puasa hendaknya dia mendahulukan membayar hutang puasanya sebelum dia menjalankan amalan yang sunnah. Lalu kemudian berkata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala amalul mu'mini la yanqadhi hatta ya'tiyahu ajaluh. Amalan saleh yang dikerjakan seorang mukmin itu tidak ada selesainya. Tidak ada akhirnya hingga ajal datang menjemputnya. Jadi amalan seorang mukmin terus menerus. Tidak ada waktu untuk meninggalkan amal saleh. Kapan seorang beristirahat dari beramal? Apabila dia telah meninggalkan dunia. Qala Al-Hasan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal mauti Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan amalan seorang mukmin ada waktu penghabisannya. Ada ajal akhirnya selain dari kematian. Kematian itulah yang menjadi penutup amalan yang kita lakukan. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita hidup di dunia, maka selama itu pula kita hendaknya senantiasa beramal saleh. Thumma qara'a kemudian Al-Hasan membaca firman Allah Subhanahu wa taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan hendaklah engkau senantiasa menyembah hanya kepada Rabbmu hingga keyakinan datang menjemputmu. Yani yang dimaksud al-yaqin adalah al-maut. Al-yaqin adalah kematian. Jadi bukan seperti yang ditafsirkan oleh kaum Sufi ya ahli tarekat yang mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan sembahlah Rabbmu hingga al yaqin datang kepadamu. Kata mereka, kalau seorang sudah sampai kepada tingkatan yakin, tingkat ma'rifah, maka berarti gugur kewajiban ibadah yang dia lakukan. Beralasan dengan ayat ini, sembahlah Rabbmu hingga keyakinan datang kepadamu. Kata mereka kalau sudah sampai kepada tingkatan al-yaqin maka istirahat. Gugur kewajiban-kewajiban. Tidak lagi diwajibkan sholat, Tidak lagi diwajibkan berpuasa karena sudah sampai kepada tingkatan al-yaqin, ma'rifat. Ini adalah penafsiran yang batil. Al-yaqin yang dimaksud adalah al-maut dan itu diterangkan oleh Rasulullah SAW. oleh karena itu seorang mukmin jangan berpikir untuk beristirahat dalam beramal selama Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan hidup di dunia maka tidak ada istirahat terus menerus seorang terus menerus salat terus menerus puasa terus menerus menunaikan zakat, terus menerus memiliki akhlak yang mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang berusaha untuk senantiasa berada di antara satu amalan saleh kepada amalan saleh yang lainnya. Tidak terlepas dari amal yang saleh. هذه الشهور والأعماء والأعوام والليالي والأيام كلها maqadiru lil ajal bulan-bulan yang kita lalui tahun demi tahun malam-malam demikian pula siang-siangnya semua ini adalah merupakan waktu-waktu yang kita lewati yang masing-masing memiliki kadar memiliki ajal jadi ada waktu penghabisannya semuanya. Hari-hari yang kita lalui suatu saat akan kita tinggalkan. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ini semua ada waktu penghabisannya. Demikian pula kondisi manusia. Dia melalui masa-masa di dunia ini akan ada masa akhirnya di mana dia akan dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa mawaqitu lil amal dan ini semua merupakan waktu-waktu bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Thumma tanqadhi sari'an wa tamdhi jami'an. Kemudian setelah itu waktu-waktu yang berlalu ini akan hilang dalam waktu cepat. Dan akan berlalu seluruhnya. Semuanya akan kita tinggalkan apa yang akan datang itu rasanya semuanya dekat tidak ada yang lama kullu ma huwa atin qarib segala sesuatu yang akan datang itu dekat termasuk ajal kita semuanya dekat tanpa terasa kita semakin tumbuh dan tanpa terasa kekuatan semakin berkurang semakin lemah dan semakin lemah rambut hitam berubah menjadi uban kulit yang kencang berubah menjadi keriput dari kuat kembali menjadi lemah dan lemah maka di saat itulah seorang mempersiapkan dirinya untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua berlalu. Dan itu semua akan hilang. والذي أوجدها وابتدعها وخصها بالفضائل وأودعها باق لا يزول ودائم لا يحول Adapun yang menciptakan semua ini yang mewujudkan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dan memberi kekhususan berupa keutamaan-keutamaan ada keutamaan yang kaitannya dengan waktu misalnya Lailatul Qadar atau bulan Ramadhan atau bulan Dzulhijjah. Ada pula keutamaan-keutamaan yang kaitannya dengan tempat. Seperti keutamaan beribadah di Al-Masjidul Haram di Makkah, al masjidun Nabawi di Madinah. Keutamaan salat di Al-Wadi Al-Mubarak, Wadi Al-Aqiq. Lembah Al-Aqiq dan tempat-tempat yang lain disebutkan keutamaannya. Siapa yang menetapkan adanya keutamaan-keutamaan pada tempat-tempat tertentu atau pada waktu-waktu tertentu itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa yang menetapkan keutamaan pada tempat dan waktu tersebut. Nah, yang menciptakan seluruhnya, yang memberi rezeki, yang mengkhususkan dengan berbagai macam keutamaan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala baqin. Dia tetap kekal. La yazulu wa daimul la yahul. Tidak akan hilang. Itu akan terus menerus abadi. Allah Subhanahu wa taala azaliyun wa abadi. Allah Azza wa Jal tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala Maha kekal. Jadi kalau seorang hendak menyembah, sembahlah yang Maha kekal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah selain Allah karena itu semua akan sirna dan akan musnah. Oleh karena itu ketika baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sebagian para sahabat berat sekali untuk menerima berat termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala disebabkan karena cintanya yang sangat mendalam dalam hati-hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan mereka merasa berat berpisah dari Rasulullah alaihissalam. Sehingga sempat Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah tidak mati. Ya. Beliau mengancam siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal akan dia penggal lehernya. Para sahabat yang lain sempat terpengaruh sampai kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau berkhutbah sampai beliau mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah azza wa jal fa inna Allah azza wa jal hayyun la yamut siapa yang menyembah Muhammad alaihi salatu wassalam maka Muhammad meninggal namun siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka Allah Azza wa Jalla Maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu beliau membaca firman Allah Tabaraka taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadhurra Allah syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya dibacakannya ayat ini oleh Bakar Siddiq menyadarkan Umar bin Khattab, menyadarkan para sahabat. Jadi ma'asyiral rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala Maha kekal. Sehingga seorang hamba terus-menerus beribadah selama Allah Subhanahu wa taala masih memberi usia kepada kita dalam kehidupan dunia, maka dia terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala huwa fi jami'il awqat ilahun wahidun. Dalam setiap waktu, dialah Allah Subhanahu wa taala ilah yang satu-satunya disembah. Wali a'mali ibadihi raqibun musyahid dan terhadap perbuatan-perbuatan hamba-hambanya Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan. Tidak ada satupun yang luput dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم maka maha suci Allah yang menjadikan hamba-hambanya dalam waktu yang berbeda-beda mereka senantiasa berada di antara aktivitas-aktivitas ibadah dan bertakarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan waktu ini setiap saat ada kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah tidak hanya terkhusus di bulan Ramadan dengan berpuasa. Masih ada ibadah yang lainnya, salat lima waktu. Itu pun salat lima waktu bukanlah satu-satunya ibadah yang dikerjakan dalam 24 jam dalam sehari. Masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Seorang bangun tidur, berzikir kepada Allah, seorang ingin mengerjakan solat-solat mutlakah dan solat-solat sunnah yang ditentukan waktunya salatul duha sunnah-sunnah rawatib kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktu setiap saat Allah azza wa menjadikan waktu-waktu tersebut bagi hamba-hambanya ada kesempatan untuk beribadah liyusbigha alaihim fiha fawadilan ni'am yang tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kepada mereka berbagai macam kenikmatan wa yu'amilahum bi nihayatil judi wal karam dan Allah Subhanahu wa taala menyikapi hamba-hambanya dengan kedermawanan dan kemuliaan sehingga ma'asyar alaikum rahimakumullah seseorang terus menerus beribadah di bulan Syawal dia beribadah memasuki bulan Dzulqa'dah dia beribadah Dzulhijjah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan di bulan-bulan yang berikutnya Lalu beliau berkata rahimahullah, "Lamma qadatil ashhurul thalathatul kiram allati awwaluha asy-syahrul haram wa akhiruha syahrus siyam." أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة أشهر الحج إلى البيت الحرام maka tatkala telah selesai tiga bulan yang mulia yang awalnya bulan haram yaitu bulan Rajab yang diakhiri dengan bulan Ramadhan Syahrul Siyam selesai Rajab Sya'ban Ramadhan aqbalat ba'daha al-ashhur thalatha maka dilanjutkan setelahnya tiga bulan yang berikutnya yaitu bulan-bulan haji ila ilal baitil haram menuju kepada baitullah haram syawal zulqa'dah zulhijjah ini ashurul haji bulan-bulan haji nah beliau hendak menerangkan di sini bahwa hamba, seorang hamba akan selalu ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab dia beribadah. Di bulan Sya'ban dia beribadah. Bulan Rajab, bulan Muharram, bulan haram. Bulan Sya'ban dianjurkan berpuasa. Ramadan diwajibkan berpuasa. Bulan Syawal masuk bulan haji, siap-siap bagi yang ingin menunaikan ibadah haji. Zulqa'dah bulan haji dan itu bulan haram. Zulhijjah bulan haji dan itu bulan haram. Bulan Muharram bulan haram. Jadi seorang hamba akan melewati masa-masa waktu-waktu yang dia melewatinya dalam keadaan di sana banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه sebagaimana orang yang berpuasa Ramadan dan melakukan qiyamul lail diampuni dosa-dosanya yang terdahulu faman hajjal baita wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh maka demikian pula seorang yang menunaikan ibadah haji dalam keadaan dia tidak melakukan pelanggaran tidak melakukan perbuatan kemaksiatan maka dia kembali dari menunaikan ibadah haji maka dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya ibunya baru saja melahirkannya dalam keadaan diampuni dosa-dosanya fama yamdi min umril mu'min sa'atun min as-sa'at illa walillahi alaihi fiha wadhifah min wadhaifit ta'at maka tidaklah berlalu dari usia seorang mukmin berlalunya satu saat dari saat-saat dari waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada waktu itu ada tugas dari tugas-tugas ketaatan yang diemban oleh seorang mukmin untuk dihidupkan, untuk diamalkan dalam kehidupannya pada setiap bulan. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Rajab menulis kitab ini Lataif Al-Ma'arif ya yang tebalnya seperti yang antum lihat ini ini khusus menjelaskan tentang apa tugas-tugas ketaatan seorang hamba pada setiap bulan. Jadi di bulan Muharram apa tugas-tugas ketaatan yang kita dianjurkan. Bulan Safar terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal, Jumadal Tsaniyah dan seterusnya. Jadi setiap bulan itu dibahas. Pada bulan ini kita dianjurkan mengamalkan ini. Pada bulan yang ini kita dianjurkan menghidupkan amalan ini. Pada setiap bulan beliau bahas. Nah, namun sayang sekali di sini nggak dibahas merayakan Maulid. Nggak ada. Kalau seandainya itu dianjurkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Dan ada perayaan Isra Mi'raj. Tidak ada penjelasannya. Tidak ada perayaan Hijratul Rasul atau perayaan tahun baru Hijriyah. Tidak ada. Kaum mukmin kaum muslimin mereka hanya mempunyai dua i, dua hari raya. Idul Fitr, Idul Adha. Idul Fitr, Idul Adha. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kaum muslimin dari dulu tidak mengenal. Tidak mengenal hari ibu, hari bapak, hari kakek, hari nenek kalau ada. Atau hari-hari perayaan yang lainnya, nggak ada. Kalau seandainya itu ada, tentu Para ulama sudah membahas. Lau khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, para sahabat telah mendahului kita untuk mengamalkannya. Karena para sahabat itu mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka seorang mukmin dalam setiap waktu yang dia lewati di sana selalu ada tugas-tugas ketaatan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'minu yataqallabu baina hadhihi al-wadha'if wa yataqarrabu biha ila maulahu wa huwa rajin khaifun. Maka seorang mukmin berpindah antara satu tugas dengan tugas ketaatan yang berikutnya dan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berharap yang disertai dengan rasa takut. Dia berharap yang disertai dengan rasa takut. Wad'uhu khaufa wa tama'a. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khauf. Rasa takut-takut dari siksaan Allah. Takut dari neraka Allah Azza wa Demikian pula raja. Berharap mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dalam setiap ibadah hendaknya selalu memiliki dua sifat ini. Sifat berharap dan sifat rasa takut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah kedua hal ini terkumpul pada diri seorang hamba melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rasa aman dari apa yang dia khawatirkan dan akan memberikan kepadanya sesuatu yang dia harapkan. Al-muhibbu la yamallu min at-taqarrubi bin nawafil ila maulah. Seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah merasa bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Wala ya'malu illa qurbahu wa ridah dan dia tidak berharap kecuali kedekatannya kepada Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan Malil muhibbi siwa iradati hubbihi Innal muhibba bikulli birrin yadra'u Malil muhibbi siwa iradati hubbihi Tidaklah ada bagi seorang yang cinta Seorang yang cinta Kepada yang dicintai Melainkan Dia akan melakukan apa saja yang dicintainya itu Apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Seorang cinta kepada Allah, maka dia akan melakukan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk dia kerjakan. Innal muhibba li bikulli birrin yadra'u. Sesungguhnya orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap ketaatan dia tunduk berserah diri Kullu كل وقت al-Abdu min ta'ati maulahu faqad khasirahu Subhanallah ini ucapan-ucapan yang penting untuk kita perhatikan kata beliau rahimahullah setiap waktu yang diterlantarkan oleh seorang hamba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala faqad khasirahu sungguh dia telah rugi sungguh dia telah rugi karena menalantarkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena apa yang telah lalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Jadi betul-betul merugi. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan memberi kesempatan hidup lalu kita tidak memanfaatkan kehidupan itu sebaik-baiknya. Tidak memanfaatkan. wa kullu sa'atin yaghfulu fiha an dzikrillah takunu alaihi yaumal qiyamati tirah dan setiap waktu di mana seorang hamba lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kerugian baginya pada yaumul qiyamah fawa asafahu ala zamanin dha'a fi ghairi ta'atihi sungguh sangat disayangkan berlalunya satu zaman dalam keadaan waktu itu berlalu begitu saja dalam keadaan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa hasratahu ala waqtin fata fi ghairi khidmatih sungguh merupakan penyesalan pada waktu yang telah dia tinggalkan dalam keadaan dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala man fatahu ayyaraka yawman fa kullu awqatihi fawatu وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفات Barang siapa yang lalai dalam satu hari untuk melihatmu yang dimaksud di sini adalah untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai. Dia menelantarkan waktunya. Maka setiap waktu pada hakikatnya itu adalah merupakan kerugian Wahai kuntu min biladin dan dimanapun aku dari sebuah negeri. Fali ila wajhika tifatu. Sesungguhnya aku senantiasa menghadap kepada wajahmu. ini beribadah. Senantiasa beribadah kepadamu. Ya Allah. Lalu kata beliau, "Man 'amila ta'atan min al taati wa faragha minha." Maka barang siapa yang mengamalkan satu ketaatan dari amalan-amalan ketaatan dan dia selesai dari mengamalkan ketaatan tersebut fa'alamatu qabuliha ayyasilaha bita'atin ukhra maka tanda diterimanya amalan tersebut dia menyambungnya dengan ketaatan yang berikutnya ini sudah kita terangkan bahwa ketaatan yang berikutnya itu pada hakikatnya merupakan hasil dari amalan soleh yang dia lakukan sebelumnya fa inna min thawabi ta'ati ta'ata ba'daha karena termasuk di antara termasuk di antara uh, keutamaan atau ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari amalan ketaatan dilakukan oleh seorang dia akan melakukan ketaatan yang berikutnya. Jadi dia terus berada dan berjalan di atas ketaatan. Wa alamatu raddiha ayyuqibatil kata'ata bi ma'siyah dan tanda ditolaknya ketaatan yang diamalkan sebelumnya ketika dia melanjutkan ketaatan tersebut dengan perbuatan kemaksiatan selesai melakukan ketaatan maka dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ma ahsanal hasanata ba'da sayyi'ati tamhuha Alangkah baiknya, alangkah nikmatnya sebuah kebaikan yang dikerjakan setelah dia melakukan keburukan. Sebab kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Amalan kebaikan, amalan saleh itu akan menghapuskan keburukan. Sehingga sungguh sangat baik. Seorang beramal saleh, seorang melakukan kebaikan, setelah sebelumnya dia melakukan keburukan wa ahsanu minha al hasanatu ba'dal hasanati tatluha dan lebih baik lagi adalah perbuatan kebaikan yang dia lakukan setelah sebelumnya dia melakukan kebaikan pula. Jadi kebaikan kemudian disusul dengan kebaikan berikutnya, kemudian disusul dengan kebaikan yang berikutnya. Ini lebih baik dibandingkan yang pertama yang dia telah melakukan keburukan lalu dia menghapus keburukan itu dengan beramal yang saleh, beramal kebaikan. Tapi lebih baik lagi kalau dia beramal saleh, berikutnya beramal saleh, berikutnya beramal saleh. Wa ma aqbah as-sayyi'ata ba'da al-hasanah tamhaquha wa ta'fuha. Alangkah buruknya perbuatan keburukan, perbuatan kemaksiatan setelah dia melakukan kebaikan setelah dia melakukan kebaikan, dia berbuat keburukan. Yang akhirnya keburukan ini perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan setelah amal saleh ini akan menghilangkan berkah dari kebaikan tersebut. Menghapuskan keberkahannya. Ini keburukan tentunya, bukan kebaikan. Menunjukkan bahwa pada amalan soleh yang dia kerjakan sebelumnya itu merupakan tanda tanya besar apakah dia mengamalkannya karena ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala atau mungkin bukan karena keikhlasan mungkin ada tendensi dunia yang diharapkan kata beliau dzanbun wahidun ba'da taubati aqbahu min sab'ina dzamban qablaha satu perbuatan dosa setelah dia bertobat kepada Allah itu lebih buruk daripada 70 perbuatan dosa sebelumnya. 70 perbuatan dosa sebelumnya. Bahkan sebelumnya dia kafir. Dia musyrik. Lalu kemudian dia berbuat kebaikan, dia masuk Islam. Kata Nabi alaihi salatu kepada Amr bin al-As, Ama alim ta'nal Islam yahdi memakana Tidak akan kau mengetahui bahwa masuk Islamnya seseorang menghapuskan segala kesalahan-kesalahan sebelumnya? Lalu setelah dia bertobat, dia kembali berbuat kekufuran. Atau setelah dia bertobat, dia kembali melakukan perbuatan kemaksiatan. Ini jauh lebih buruk. Satu perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan setelah taubat itu jauh lebih buruk daripada 70 dosa yang dia lakukan sebelumnya. Adapun 70 dosa yang dia lakukan sebelumnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa apabila dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tapi setelah taubat dia berbuat lagi, nah ini lebih buruk keadaannya. Ya. Jangan sampai kemudian seorang mukmin, setelah itu dia kafir, setelah itu mukmin lagi, setelah itu dia kafir. Dan akhirnya semakin keras kekafirannya waliyadzubillah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengampuni kesalahan-kesalahannya. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakun illah liyaghfira lahum wa liyahdihum sabila orang yang mukmin kemudian kafir mukmin lagi kafir lagi bahkan bertambah kekafirannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni mereka dan tidak menunjuki jalannya al-kansatu as'abu minal marad wa rubbama ahlakat kata beliau al-kans afwan an naksa ya yang dimaksud an naksa hati yang sudah terbalik. Dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim hadis Hudzaifah hati seorang itu asalnya bersih, jernih. Asalnya jernih, bersih. Lalu kemudian datang fitnah. Al-fitan uridat. Innal qulub eh, na'am. Uridatil Al-fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir, udan udan. Jadi fitnah itu ya, berusaha untuk masuk ke dalam hati. Seperti anyaman tikar seorang menghelai sehelai demi sehelai. Apabila hati itu mengingkarinya, maka hati itu akan menjadi semakin jernih. Sehingga tidak akan memudaratkan fitnah apapun. Namun ketika hati itu membuka diri untuk menerima fitnah. Nukhita fi nuktatan sauda sehingga diberi titik hitam. Bertambah lagi, bertambah fitnah, semakin bertambah hitam dan hitam sehingga hati itu menjadi keruh. Ya. murbad dan kalkuzi mujakhyan seperti gelas yang terbalik. Gelas yang terbalik nggak bisa diisi apa-apa. Ya, dinasehati maka dia tidak akan mendengarkan nasihat. Disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, diperingatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengindahkan. Ini wali waliadzubillah kondisi hati yang sudah dipenuhi fitnah. Itu lebih berat. Kata beliau itu lebih berat daripada penyakit sebelumnya. Yang dia dahulu berbuat dosa lalu dia bertobat kepada Allah. Setelah dia bertobat, dia kembali kepada kemaksiatannya ini lebih berat warubbama ahlakat dan bahkan membinasakan sallallahu tsabata 'ala ta'ati ila al-mamat oleh karena itu mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membeli kekokohan untuk berjalan di atas ketaatan ketaatan kepada Allah hingga meninggal dunia wa ta'awwadhu bihi min taqallubil qulub wa min al-hauri ba'da al kawr dan berlindung dirilah kepada Allah dari berbulak-baliknya hati dan dari kembalinya hati kepada kemaksiatan dan kekufuran setelah sebelumnya dia berjalan di atas keimanan. Dan ini termasuk doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berjalan di atas agamamu Ma auhasya dhullal ma'siyati ba'da izzi ta'ah. Alangkah buruknya kehinaan kemaksiatan setelah dia mulia dengan ketaatan. Wa afhasha faqra tama' ba'da ghinal qana'ah. Dan alangkah kejinya dan alangkah buruknya kemiskinan yang yang disertai dengan kerakusan, rakus terhadap dunia, tamak kepada dunia setelah sebelumnya dia memiliki kecukupan, memiliki kekayaan dan dia memiliki sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Irhamu aziza qaumin bil ma'asi dzal Orang yang mulia dari suatu kaum sesungguhnya dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dia akan menjadi hina. Wa ghaniyya qaumin bidzunubi istaqar dan orang kaya satu kaum dengan perbuatan dosa-dosa dia menjadi seorang yang miskin taral hayyal ula banu alal ahdi kama kanu amid dahru bihim khana wa dahrul mar'i khawanu idza azza bighairi llahi yawman ma'syarun hanu engkau melihat engkau melihat satu kaum yang mereka itu membangun di atas perjanjian masa lalu. Ini mereka senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amid bihim khana ataukah masa yang mengkhianati mereka dan masa seseorang akan selalu mengkhianatinya. Yang wahid yang dimaksud oleh beliau adalah seorang yang tidak memanfaatkan waktunya. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan namun dia hidup dengan kemaksiatan hidup menjadi seorang hamba dunia lalai dari beribadah kepada Allah idza azza bi ghairillahi yauman ma'syarun hanu apabila seorang merasa mulia dengan selain Allah pada suatu hari wahai kaumku sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang hina mereka tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan dari selain agama Allah Subhanahu wa taala ya syabab taubah Wahai para pemuda yang senantiasa bertaubat, la tarji'u ila irtidha'i thaddil hawa min ba'dil fitam. Jangan kalian kembali untuk menyusui dari susu hawa nafsu setelah sebelumnya kalian telah disapih dan dipisahkan dari hawa nafsu itu. Farridha'u farradha'u innama yasluhu lil atfal la lirijal. Sesungguhnya menyusui itu hanyalah bisa dilakukan oleh anak-anak, bukan laki-laki dewasa. Maksudnya kalian ini sudah sudah bertaubat kepada Allah, jangan lagi kembali kepada kekufuran. Ya. Jangan lagi kembali kepada susu hawa nafsu. Kalian itu sudah terpisah darinya. Ya. Karena menyusui itu adalah perbuatan anak-anak. Bukan perbuatan orang dewasa. Kalau seorang sudah dewasa, sudah memahami perbuatannya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak sepantasnya dia kembali menyusui dengan susu hawa nafsu. Walakin la budda min sabri ala mararatil fitam. Akan tapi harus bersabar atas pahitnya seorang disapih dari ibunya. Harus bersabar. Setelah dia dipisahkan dari ibunya, tidak lagi menyusui dari ibunya, maka dia harus bersabar. Makan ya tidak lagi dari air susu ibunya. Dia makan mulai yang keras-keras. Sabar. Ya. Jangan terus netek terus kepada ibunya. Fa in sabartum ta'awwadtum an ladzatil hawa bihalawatil imani fil qulub. Apabila kalian bersabar, sabar dengan meninggalkan hawa nafsu, maka akan tergantikan dengan sendirinya yang sebelumnya kalian merasakan nikmatnya, lezatnya hawa nafsu, itu akan berganti dengan manisnya iman yang terdapat di dalam hati-hati kita. Yang dibutuhkan sabar. As-sabru wal yakin. Sabar dan yakin. Hanya banyak manusia tidak bersabar. Melihat keindahan dunia ini begitu cepatnya mereka itu meninggalkan keimanan. Ada yang terfitnah dengan harta, baru melihat harta dibukakan di hadapannya, maka dia menyangka harta itu mengekalkan kehidupannya. Dia menyangka itulah kenikmatan yang sebenarnya. Di antara manusia ada yang dibukakan fitnatun nisa, fitnah wanita. Akhirnya dia terjatuh ke dalam berbagai macam perbuatan kemaksiatan dari perbuatan zina, dan berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahramnya terbiasa dengan itu merasa nikmat padahal itu kenikmatan sesaat ada yang terfitnah dengan kedudukan jabatan akhirnya dia meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala padahal seorang bersabar sedikit saja sabar meninggalkan fitnah dunia sabar meninggalkan hawa nafsu sabar meninggalkan segala hal yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam neraka, sabar sedikit. Dia akan tergantikan dengan sendirinya. Dia akan merasakan nikmatnya iman yang tumbuh di dalam di dalam hatinya. Man taraka lillahi syai'an lam yajid fuqdahu aw awwadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bersedih dengan kehilangannya, tidak akan bersedih dia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik dari apa yang telah dia tinggalkan. Iya Iya'lamillah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat 70, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Iya'lamillahu fi qulubikum khairan. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hati-hati kalian itu ada kebaikan, yu'tikum khairan. Allah akan memberikan kebaikan itu. Allah akan menggantikan dengan kebaikan dari apa yang diambil dari kalian. Wa yaghfir lakum dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Wa fil hadis dan dalam satu hadis namun hadis ini hadis dhaif dhaifun jiddan sangat lemah sekali an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis man tarakahu min khawfillah a'tahu Allah imanan yajid halawatahu fi qalbih kharrajahu al-Imam Ahmad melihat itu melihat itu satu anak panah yang beracun dari anak-anak panah iblis memandang sesuatu yang tidak halal baginya. Barang siapa yang meninggalkannya karena takutnya dia kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan keimanan yang dia akan merasakan nikmatnya keimanan itu dalam hatinya. Namun hadis yang dhaif jiddan. Namun cukup eh, dengan hadis-hadis yang lain seperti hadis Anas bin Malik, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal yang apabila terdapat pada diri seorang dia akan merasakan manisnya iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah dia tidak cinta kepada seorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da idh Allah kama yakrahu ayyukdhafa fin nar dan dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka, ke dalam api. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan darinya. Sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam neraka. Wa hadzal khitabu lisyabab kata beliau arah pembicaraan ini itu diarahkan kepada para pemuda kepada para pemuda karena para pemuda pada masa-masa kuatnya mereka maka di saat itu pula nafsu dan hawa syahwat itu lebih lebih bergejolak ya sehingga nasihat ini secara khusus disampaikan kepada para pemuda apabila kalian bersabar bersabar dalam menjalankan ketaatan bersabar dalam memerangi hawa nafsu maka suatu saat dengan kesabaran itu kelezatan hawa nafsu itu akan berubah menjadi halawatul iman berganti dengan manisnya keimanan ini untuk para pemuda lebih dikhususkan fa amma syaikhu adapun kalau sudah tua syaikh kapan seorang disebut pemuda terjadi khilaf di kalangan para ulama ada yang mengatakan pada usia 30 tahun itu batas pemuda. Di atas tidak lagi dikatakan pemuda. Ada yang mengatakan tidak sampai 40 tahun. Dan banyak dari kalangan para ulama menguatkan 40 tahun itu masih syabab. Masih disebut syabab. Pada usia 40 tahun. Di atasnya sudah dianggap syekh. jadi sudah banyak syekh di sini ya. Nah, Fa amma syekh, adapun kalau sudah syekh, idza awadal ma'asi ba'da qida Ramadan, kalau dia kembali kepada perbuatan kemaksiatan setelah berakhirnya bulan Ramadan, fahuwa aqbah wa aqbah, maka ini lebih buruk dan lebih jelek. Sudah tua masih menjadi-jadi. Ya. Kalau sudah di atas 40 tahun, eh sudahlah ya apalagi kalau sudah di atas 50 tahun. Ya. Sudah tinggal siap-siap, tinggal menyiapkan kain kafannya aja. Tinggal menyiapkan lubang kuburannya, siap-siap mati sudah. Lu masih juga senang berbuat kemaksiatan. Ini lebih buruk lagi. Lianna syabab yu'ammilu mu'awadata tauba fi akhir umrihi. Wahuwa mukhatar. Karena apa? Kalau remaja, kalau pemuda, itu dia masih punya harapan untuk bisa bertobat pada akhir usianya. Meskipun itu dalam keadaan bahaya. Karena dia tidak tahu apakah dia akan menjalani usianya sampai tua. Dia nggak tahu. Fa innal mauta qad yu'ajiluhu wa qad yatruquhu baghta. Karena kematian itu kadang secara tiba-tiba datang kepadanya tanpa dia memiliki persiapan. Wah, kehidupan masih lama, hidup masih panjang itu kan syaitan yang selalu membisikkan ke dalam hati manusia dijadikan kecintaan itu pada dunia dia nggak tahu bahwa dia akan mati dalam waktu yang cepat fa'amma syaikhu faqad syarafa markabuhu sahila bahril manun adapun kalau sudah tua sudah syaikh ya maka perahunya itu sudah mendekati pinggir jurang ya sudah mendekati pinggir pinggir jurang kebinasaan. Ya, ibaratnya dia naik naik kapal ini. Dia nggak tahu kalau di depan itu ada jurang, ada air terjunnya. Ini sudah dekat, tapi dia masih saja bersenang-senang dengan kehidupan dunianya. Masih saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famadha yu'amil? Maka dengan apa dia berharap, berangan-angan? karena dia sudah mendekati kematian. Lalu kemudian beliau menutup pembahasannya dengan menyebutkan syair Na'alaka dhillu syababil mashibu wa nadatka bismi siwakal khutubu fakun musta'iddan lida'il fana'i fakullu alladhi huwa atin qaribu alasna nara shahawatin nufusi tafna wa tabqa وتبقى adh-dhunubu yakhafu ala nafsihi man yatubu فكيف يكن حال من لا يتوب نعلك ظل الشباب المشيب uban maksudnya orang sudah tua ya itu menyedihkan tentang apa yang yang telah lalu dari masa-masa remaja. Wa nadatka bismi siwakal khutubu. Ya. Dan al-khutub, al-khutub itu ya, di antara maknanya dari al-khat yakni langkah-langkah atau amalan-amalan ya amalan-amalan itu senantiasa memanggil kamu dengan nama selainmu artinya kamu sendiri sudah tidak diharapkan kamu sudah tua fakun musta'iddan lida'il fana maka kamu bersiap-siap untuk mengajak panggilan yang akan menyebabkan kamu mati fakullul ladhi huwa atin qarib setiap yang akan datang itu adalah dekat. Jadi tidak ada masa di mana kita mau oh masih lama, masih jauh tidak. Semuanya dekat. Fakullul ladhi huwa atin qarib. Segala sesuatu yang akan terjadi nanti, yang akan datang nanti dekat. Oleh karena itu setiap kita kematian itu dekat. Alasna nara syahwatin nufus. Tidakkah kita melihat syahwat-syahwat yang terdapat dalam jiwa-jiwa kita itu akan sirna, akan punah. Lalu kemudian yang tertinggal pada kita adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Ya khafu ala nafsihi man yatubu fa kaifa yakun halu man la yatubu. Orang yang bertobat saja mengkhawatirkan dirinya. Takut. Jangan sampai taubatnya tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang bertaubat, takut dia. Para sahabat ketakutan. Padahal mereka hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakun halu itu? Lalu bagaimana keadaan orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah dengan demikian selesai pembahasan kita uh, penjelasan dari beliau yang kaitannya dengan anjuran berpuasa enam hari di bulan Syawal lalu kemudian beliau cukup panjang uh, membahas sampai keluar dari pembahasan yang utama namun insyaallah ini banyak fawaid yang bisa kita ambil dari nasihat-nasihat beliau sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh